Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam kitabnya yang mulia Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu bersaudara Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Ayat ke-10 Dan di dalam hadis Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Demikian pula di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض wa kunu ikhwana Janganlah kalian saling mendengki Jangan pula saling melakukan najash Najash itu artinya Menawar suatu barang dengan harga yang tinggi Padahal tidak niat membeli Hanya untuk menipu orang lain Agar menawar dengan harga yang lebih tinggi Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pula saling membenci. Jangan juga saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lainnya. La yadlimuhu. Maka tidak boleh dia menzaliminya. Wa la yakhzuluhu. Dan tidak boleh dia menipunya. Atau menghinanya. Wa la yahkiruhu. Tidak boleh pula dia merendahkan saudaranya at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat ketakwaan itu di sini seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali ketakwaan itu hakikatnya di dalam dada bisa bihasabi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim Cukuplah seseorang itu dianggap jelek apabila dia merendahkan saudara muslimnya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita hakikat hubungan yang harus terjalin antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya yaitu hubungan persaudaraan yang begitu erat hubungan saling mencintai dan menyayangi yang begitu kuat siapa saja apabila dia seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah saudara kita termasuk pembantu-pembantu kita pembantu-pembantu kita atau orang-orang yang bekerja bersama kita, pegawai-pegawai kita selama dia adalah seorang muslim maka dia adalah saudara kita. Dia tidak lebih rendah kedudukannya di hadapan Allah daripada kita. Sama kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Jadi inilah yang dituntut dari setiap muslim untuk memuliakan dan menghormati bahkan orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang bekerja kepada kita lebih patut untuk dimuliakan, lebih pantas untuk dihormati dan kita berbuat baik kepadanya karena dia memiliki jasa-jasa yang sangat besar kepada kita. Dia memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Maka sudah sepatutnya untuk kita berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu perlu kita pahami lebih jauh seperti apa kedudukan orang-orang yang membantu kita, baik statusnya sebagai orang budak maupun statusnya sebagai orang merdeka yang membantu kita. Maka ketahuilah, perbudakan di dalam syariat Islam bukanlah seperti yang digambarkan oleh sebagian orang-orang kafir bahwa umat Islam terbudak bahkan yang terjadi justru sebaliknya mereka itulah yang menzolimi para budak orang-orang kafir juga melakukan perbudakan bahkan sampai di masa modern ini mereka masih terus melakukan perbudakan tetapi mereka menzolimi para budak tersebut mereka tidak memuliakan para budak tersebut mereka anggap budak itu adalah golongan yang lebih rendah daripada mereka. Yang tidak perlu dihormati, tidak perlu dimuliakan. Dan tidak perlu berbuat baik kepada para budak tersebut. Adapun Islam syariat yang mulia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah mensyariatkan kepada kita pemuliaan terhadap orang-orang yang bekerja kepada kita apakah itu para budak maupun pembantu-pembantu kita. Dan menyamaratakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang merdeka dan para budak. Tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah tabaraka wa taala melainkan ketakwaan kepadanya. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad mengingatkan kita akan hak-hak para budak. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Bahkan apabila kita berbuat zalim kepada mereka, maka harus dibebaskan. Mereka harus dimerdekakan. Seperti dalam bab man latama 'abdahu falyu'tikhu min ghairi ijabin. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya di wajahnya maka hendaklah dia bebaskan budak tersebut tanpa ada konsekuensi tanpa ada kompensasi langsung dibebaskan begitu saja kemudian beliau menyebutkan sebuah athar dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Hilal bin Yusuf qala Dari Hilal bin Yisaf dia berkata, "Kunna nabi'ul bas kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid bin al-Muqarrin." Kami pernah menjual pakaian di rumahnya Suwaid bin Muqarrin. Suwaid bin Muqarrin adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seorang pahlawan Islam. Fakharajat jariyah maka keluarlah seorang budak wanita. Faqalat li rajulin syai'an. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada seseorang. Falatamaha. Maka orang itu menamparnya. Falatamaha dzalika rajul. Orang itu menamparnya. Mungkin dia mengatakan sesuatu yang buruk sehingga orang itu menampar wanita tersebut. Wanita budak itu. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin. Maka berkatanya berkatalah kepadanya Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu, "Ala tawajhaha Mengapakah kamu menampar wajahnya? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun. Sungguh aku pernah bersama tujuh orang Tujuh orang bersaudara. Aku salah satunya dan kami tidak punya seorang pembantu pun kecuali satu. Falatamaha ba'duna. Lalu salah seorang dari kami menampar budak tersebut. Fa'amarahan fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutiqaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membebaskan budak tersebut. Baik. Inilah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Jamaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini ketika ada seseorang yang menampar budaknya maka ditegur oleh sahabat yang mulia Suwaid bin Mukarrin radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban dan teladan para sahabat untuk mengingkari kemungkaran. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Apabila kemungkaran terjadi di hadapan kita, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya, untuk merubahnya. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa iman siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran yang melihat satu kemaksiatan maka rubahlah dengan tangannya kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya yaitu dia benci dalam hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini sifat seorang mukmin. Apabila melihat satu kemungkaran, hendaklah ditegur, dinasihati orang yang melakukannya. Dengan nasihat yang berdasarkan dalil. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Para sahabat menyampaikan nasihat dan mereka sertakan dalilnya. Apabila mereka menghafal dalilnya, mereka sebutkan sesuai dengan lafaznya. Maka sahabat yang mulia Suaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis tentang perbuatan beliau memerintahkan orang yang menampar budaknya untuk membebaskannya. Inilah nasihat yang seharusnya kita sampaikan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran was Sunnah. Dan itu adalah nasihat yang lebih meyakinkan. Seringkali kita menyampaikan nasihat kurang meyakinkan orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Sehingga dia belum bisa menerima begitu saja. Tapi kalau kita sertakan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka lebih menenangkan hatinya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Demikian pula di dalam hadis yang mulia ini terkandung kewajiban menolong orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kewajiban menolong orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kalau menolong orang yang dizalimi itu sudah jelas. Adapun menolong orang yang zalim adalah menghentikan dia dari kezalimannya. Itu adalah pertolongan kepadanya. Dan itu adalah kasih sayang kepadanya. Kalau kita biarkan dia berbuat zalim, berarti kita tidak sayang kepadanya dan kita tidak menolongnya. Maka apabila ada orang yang berbuat zalim, tolong dia dengan menghentikan kezalimannya. Apakah dengan tindakan atau dengan ucapan. Demikian pula menolong orang yang dizalimi. Dan ini adalah sifat seorang mukmin, menolong orang-orang yang dizalimi tidak bisa melihat kemungkaran, tidak bisa melihat orang yang dizalimi melainkan harus ditolong. Iya. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita yaitu kafarah menampar budak. Apabila kita memiliki budak kemudian kita memukulnya atau menamparnya maka kafarahnya atau dendanya adalah membebaskan budak tersebut. Membebaskan budak tersebut. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pemuliaan Islam terhadap para budak. Para budak itu mereka juga saudara kita. Tidak boleh kita memperlakukan mereka dengan semena-mena. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Maka apabila seseorang melakukan kezaliman terhadap budaknya, harus dia bebaskan. Dan pada hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau memukul budaknya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk sampai berkat, berkata ama illa ama illau ama illau lam taf'al nar. Ketika membebaskan budakmu tersebut maka kamu akan dibakar oleh api neraka. Jadi itu peringatan yang sangat keras bagi siapa yang menzolimi budaknya untuk segera membebaskannya, kalian akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Iya. Ini menunjukkan kepada kita budak-budak itu adalah saudara-saudara kita juga walaupun kedudukan mereka di bawah kita di dunia ini sebagai seorang budak tetapi tetap saja dia saudara kita tidak boleh dizolimi barang siapa menzoliminya harus dia bebaskan kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga menyebutkan sebuah asar dari Zazan Abi Umar beliau berkata kunna inda Umar kami pernah berada di sisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fada'a bi gulamin lahu kana darabahu maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memanggil budaknya yang telah dia pukul fakashafa an dhahrihi Lalu beliau menyingkap punggungnya untuk melihat bekas pukulannya. Fakal maka kata Ibnu Umar, ayujiuka apakah pukulan itu menyakitimu? Qala kata budak itu tidak. Fa'ataqahu. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membebaskannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membebaskan budak tersebut. Jadi ceritanya Ibnu Umar karena emosi beliau memukul budaknya sampai meninggalkan bekas. Padahal sehat. Maka sebagai penyesalan beliau, beliau memanggil budak tersebut dan menanyakan keadaannya, kemudian membebaskannya. Summa rafa'u dan minal ard. Kemudian beliau mengambil sepotong kayu dari bumi, dari tanah. fakol lalu beliau berkata, Mali al ajr, mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal ud. Saya tidak memiliki pahala sedikit pun dalam membebaskannya yang semisal dengan ranting kecil ini atau kayu kecil ini. Artinya nggak ada pahala sama sekali. Kenapa? Kata itu kafarah. Dia nggak dapat pahala membebaskan budak. Membebaskan budak itu pahalanya sangat besar. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi sebab dibebaskannya seorang hamba dari api neraka. Tetapi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di sini saya nggak dapat pahala sedikit pun walaupun kecil seperti kayu ini. Kenapa? Karena itu kafara denda. Fakultu, maka aku mengatakan, yaitu tabi'in yang meriwayatkan asar ini, Zazan Abi Umar, Ya Abu Abdurrahman, lima takulu hadha? Wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Qala, kata beliau, Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul, Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba mamlukahu" atau qala atau beliau bersabda, "Man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi." Barang siapa memukul budaknya bukan karena kesalahan yang dia lakukan atau hukum had yang dia langgar. Aulatama wajhahu atau menampar wajahnya. Wa dan dalam lafaz yang lain man latama abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi. Barang siapa menampar hambanya atau budaknya atau memukulnya bukan karena satu had, satu hukum Allah yang dia langgar. fakaffaratuhu ayyutiqahu maka kafarahnya atau hukuman dendanya adalah dia harus membebaskan budak tersebut Jamaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah muhasabatun nafs Pertama sekali keharusan dan anjuran untuk melakukan muhasabatun nafs mengoreksi diri mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya inilah yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menyesali apa yang telah beliau lakukan sehingga beliau kemudian langsung membebaskan budak tersebut sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang berikutnya keharusan untuk memperhatikan hak-hak para hamba. Terutama orang-orang yang lemah. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat besar dari sahabat yang mulia. Mereka tidak mengabaikan hak-hak makhluk, hak-hak para hamba, apalagi dia seorang yang beriman. Maka beliau menyesali perbuatannya melanggar hak dan langsung membebaskan budak tersebut. Inilah yang harus kita contoh. Memperhatikan hak para hamba khususnya orang-orang yang lemah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah semangat para sahabat untuk mendapatkan pahala. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyesal dia membebaskan budak tapi nggak dapat pahala. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau melakukan satu amalan dan tidak mendapatkan pahala, maka beliau menyesal. Iya. Demikian pula pelajaran lainnya yang beliau berikan kepada kita dalam hadis ini adalah memberikan penjelasan, memberikan pelajaran dan penjelasan pelajaran tersebut dengan sarana-sarana yang dapat membantu untuk memahamkan. Di sini beliau menggunakan sebuah ranting kecil. Beliau angkat dari tanah murid-murid beliau. Saya nggak dapat pahala walau hanya sekecil ranting ini. Ini termasuk metode yang baik dalam pengajaran. Apa saja yang bisa kita jadikan metode untuk menerangkan selama itu tidak mengandung hal yang haram maka hendaklah kita lakukan iya kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan semangat para tabi'in untuk menuntut ilmu sehingga beliau bertanya kepada Ibnu Umar ya Abu Abdurrahman lima takulu hadha Wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Artinya mana dalilmu? Untuk mengatakan bahwa kamu nggak dapat pahala. Walau hanya sebesar ranting tersebut. Ini menunjukkan semangat generasi salaf dalam menuntut ilmu. Dan semangat mengetahui dalil dalam setiap amalan. Dan beliau bertanya kepada Ibnu Umar yang telah beramal, yang telah mengatakan demikian, mana dalilnya? Ini juga terkandung pelajaran bagi kita bahwasannya orang yang beramal atau orang yang mengucapkan satu pendapat dia yang harus dituntut mendatangkan dalil, bukan orang lain. Karena ada orang ketika dilarang melakukan satu amalan, dia katakan mana dalil yang melarang? Ibadah yang saya lakukan ini. Justru dia yang harus mendatangkan dalil yang menunjukkan adanya ibadah tersebut yaitu adanya petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau dilarang melakukan perbuatan bid'ah, mereka mengatakan mana dalil yang melarang perbuatan ini? Maksudnya mereka ingin dalil yang secara tegas mengatakan perbuatan ini dilarang, perbuatan itu dilarang. Padahal sudah ada dalil umum yang sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat dan banyak lagi. Ya, ini sudah mencakup semua bid'ah. Tapi mereka ingin dalil secara khusus. Padahal dialah yang harus mendatangkan dalil atas perbuatannya atau ucapannya tersebut. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila seseorang memukul budaknya, karena satu pelanggaran agama yang mengharuskan dia dipukul, hal itu adalah memang yang seharusnya dia lakukan sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu pukulan yang ringan, pukulan untuk mendidik, pukulan untuk mengingatkan dan tidak membahayakan apabila seseorang melakukan kesalahan dan memang perlu untuk dipukul. Iya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Intinya Islam mengajarkan kita memuliakan hak para hamba. Walaupun dia adalah pembantu kita, maka tidak boleh kita melakukan berbuat zalim kepadanya dan apabila dia melakukan kesalahan, maka kita berikan pendidikan yang baik. Kemudian bab yang berikutnya babu kisasil abdi. Bab kisos seorang budak. Maksudnya apabila seseorang berbuat zalim kepada seorang budak, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau berkata, "La yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu." illa ukida minhu yaumal qiyamah tidaklah seseorang memukul hambanya dalam keadaan dia berbuat zalim kepadanya yaitu memukul dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat maka itu adalah kezaliman kecuali kata beliau orang yang memukul hambanya tersebut akan dikisos akan dibalas pada hari kiamat maka Di dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan yang sangat keras bahwa walaupun seseorang lolos dari hukum di dunia, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan kisos terhadap perbuatan tersebut. Jadi hadis yang mulia ini terdapat peringatan untuk berhati-hati dari perbuatan zalim walaupun kepada para pembantu dan para budak, orang-orang yang dianggap lebih rendah derajatnya maka tidak boleh berbuat zalim. Demikian pula peringatan bagi kita akan datangnya hari kebangkitan, hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kemudian asar yang berikutnya dari Abu Layla, Beliau berkata, "Kharaja Salman fa idza ulfu dabbatihi yatasaqatu minal ari." Salman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhoi beliau, suatu hari keluar dari rumahnya. Maka tiba-tiba kotoran hewan tunggangannya itu berjatuhan dari tempat penampungannya. Artinya budaknya tidak mengurusnya dengan baik. Faqala li khadimihi, maka beliau berkata kepada pembantunya, "Laula anni akhaful qisas la auja'tuka." Kalaulah bukan karena aku takut adanya pembalasan yaitu pada hari kiamat, maka sungguh aku akan memukulmu sampai engkau kesakitan. Iya. Jemaah sekalian, lihatlah teladan generasi salaf. Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya serta kekhawatirannya jangan sampai mendapatkan azab Allah tabaraka wa taala. Sehingga yang sebetulnya pembantunya ini patut mendapatkan hukuman tapi karena beliau takut kepada azab Allah, beliau tidak menghukumnya dan beliau lebih memilih untuk menahan amarahnya dan memberikan pemaafan demi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dan para sahabat dalam menyikapi pembantunya yang berbuat salah. Beliau bersabar dan memaafkan. Apalagi kalau kita banding-bandingkan kebaikan-kebaikannya atau bantuan-bantuannya yang telah dia berikan kepada kita, maka tentu sudah sepatutnya kesalahan yang dia lakukan untuk dimaafkan. Demi mengharapkan rahmat Allah dan keridoannya serta takut kepada azabnya. Maka kita sudah punya teladan, hendaklah kita berusaha untuk meneladaninya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tu'addan لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء sungguh hak-hak itu pasti ditunaikan untuk pemiliknya sungguh hak-hak itu pasti ditunaikan untuk pemiliknya maksudnya di hari kiamat kelak orang yang memiliki hak pasti mendapatkan haknya kembali. Sampai-sampai kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikisos, akan dibalas terhadap kambing yang tidak bertanduk yang dizolimi dari kambing yang menanduknya yang memiliki tanduk yaitu yang memiliki tanduk tersebut dia yang akan mendapatkan pembalasan karena telah menzolimi, telah menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk. Iya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan bagi kita bahwa setiap kezaliman pasti akan mendapatkan pembalasan. Jangankan antara sama manusia, binatang sekalipun akan Allah Subhanahu wa taala kisos yang berbuat zalim terhadap binatang yang lainnya. Iya. Disebutkan oleh para ulama dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, "Hadza tasrihun bihasyril bahaim wa i'adatiha yaumil qiyamah." Di dalam hadis ini terdapat penegasan akan dibangkitkannya hewan-hewan dan dikembalikannya mereka pada hari kiamat. Kama yu'adu ahlu taklif minal adamiyin. Sebagaimana orang-orang yang diberikan pembebanan syariat dari kalangan manusia. Wa kama yu'adul atfal wal majanin. Dan sebagaimana dibangkitkannya kembali anak-anak dan orang-orang gila. Wa man lam tablughu da'watun. Demikian pula orang yang belum sampai dakwah kepada mereka. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة dan ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam yaitu dibangkitkannya hewan-hewan yang berbuat zalim dan yang dizolimi untuk mendapatkan pembalasan pada hari kiamat iya pada hari kiamat ini pembalasan di padang mahsyar bukan di surga atau neraka, tetapi di padang mahsyar. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat peringatan yang sangat keras bagi kita. Barang siapa berbuat zolim, pasti akan mendapatkan pembalasan kelak pada hari kiamat, akan dikisos. Akan dikisos pada hari kiamat. Iya. Ini antara hewan. Apalagi antara manusia. Maka sudah pasti akan mendapatkan pembalasan atau kisos sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan Hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba darban zulman, uqtussa minhu yaumal qiyamah." Barang siapa memukul secara zalim, maka pasti akan mendapatkan kisosnya pada hari kiamat. Barang siapa memukul secara zalim, maka pasti akan mendapatkan kisosnya pada hari kiamat. Ini hadis menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada siapa saja. Terlebih kepada orang-orang yang selama ini membantunya dan menolongnya dalam urusan-urusannya. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Bab uksuhum mimma talbasun. Bab berikanlah pakaian kepada mereka yaitu kepada para budak dan pembantu kalian dari pakaian yang kalian kenakan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya adalah hendaklah seseorang tidak membeda-bedakan antara dirinya dengan budaknya. Apabila dia mengenakan pakaian yang bagus, maka sepatutnya budaknya pun mendapatkan pakaian yang bagus. Apabila dia membelikan untuk anak-anaknya pakaian yang bagus, maka sudah sepatutnya untuk pembantunya juga dia berikan pakaian yang bagus. Subhanallah, inilah keindahan Islam di dalam memperlakukan para budak. Para budak itu sama dengan kita, mereka adalah saudara kita, bagaikan satu tubuh, maka harus sama. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit seorang tabi'in yang mulia cucu dari sahabat Ubadah bin Samit Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit Kharajtu ana wa abi natlubul ilm Aku keluar bersama bapakku untuk menuntut ilmu ya, Subhanallah Inilah generasi salaf Ayah dan anak keluar bersama untuk menuntut ilmu dan keduanya dari generasi tabi'in. Anak dan cucu sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Dan ini juga sekaligus pelajaran bagi kita Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan yang baik bagi orang-orang yang saleh. Ini cucu, anak dan ayah atau kakek seluruhnya adalah para ulama. Maka beliau menceritakan, aku pernah keluar bersama ayahku untuk menuntut ilmu fi hadzal hayy ansar. Di kampung ini dari kaum Ansar qabla ayahliku sebelum mereka wafat yaitu para sahabat Ansar. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar maka suatu hari yang pertama kami temui adalah Abu Yasar sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulamun lahu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya ketika itu ada salah seorang budaknya. Wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiriyun. Dan Abu Yasar ketika itu mengenakan jubah dan pakaian ma'afiri yaitu satu jenis pakaian yang dinisbatkan ke nama daerah tertentu wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri dan bersama budaknya juga terdapat jubah dan pakaian ma'afiri tersebut fakultulahu maka aku katakan kepadanya ya ammi wahai pamanku "Lau akhadta burdata gulamika wa ataytahu ma'afiriyak." Andaikan engkau mengambil jubah budakmu, kemudian sebagai gantinya engkau berikan kepadanya pakaian ma'afirimu. Au akhadta ma'afiriyahu wa ataitahu burdatak. Atau engkau mengambil pakaian ma'afirinya dan engkau berikan kepadanya sebagai gantinya jubahmu. Kanat alaika hullah wa alaihi hullah. Maka jadilah engkau menggunakan perhiasan dan dia menggunakan perhiasan. Maksudnya tambah keren. Jadi kalau pakai dua jubah tambah keren. Dan satu lagi pakai dua pakaian maafiri. Itu apa namanya? penampilan orang dahulu. Mereka anggap itu lebih keren, lebih bagus, lebih menunjukkan dia berhias. Ya, itu nasihat seorang anak, seorang anak muda, seorang tabi'in kepada sahabat. Maka jamaah sekalian, apa yang dilakukan sahabat ini dinasehati anak kecil ini? Famasaha ra'sahu. Beliau mengusap kepalanya. Ya. Wa Allahumma barik fihi. Kemudian beliau mendoakan anak tersebut. Ya Allah, berkahilah dia. Subhanallah. Ini menunjukkan kasih sayang dan rasa terima kasih terhadap orang yang memberi nasihat kepadanya walaupun lebih muda darinya. Dan gak ada apa-apanya dibanding dirinya. Karena dia dari generasi tabi'in. Tabi'in dibandingkan sahabat gak ada apa-apanya. Tapi beliau berterima kasih kepadanya bahkan mendoakannya. Allahumma barik fihi, ya Allah berkahilah dia. Kemudian beliau berkata, Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, basara aynaya hatani. Kedua mataku ini telah melihat. Wasami'a adanaya hatani. Wasami'a udunaya hatani dan dua telingaku ini telah mendengar. Wa wa'ahu qalbi dan hatiku pun memahami. Wa asyara ila manati qalbih dan beliau berisyarat ke tempat hatinya yaitu ke dadanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda At'imuhum mimma ta'kulun Berilah makan terhadap pembantu kalian dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum mimma talbasun. Dan berilah pakaian dari apa yang kalian pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah. Lalu kata Abu Yasar, dan aku memberikan kepada pembantuku dari berbagai macam kesenangan dunia itu lebih mudah bagiku daripada dia harus mengambil dari kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat. Maksudnya lebih baik dia berbuat baik daripada dia berbuat zalim yang nanti akan dibalas dengan dia mengambil kebaikan-kebaikan pada hari kiamat. Baik. Inilah hadis yang mulia yang disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab uksuhum mimma talbasun berikanlah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai Jamaah sekalian dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antaranya adalah kecintaan para sahabat dan tabi'in kepada ilmu. Ya, subhanallah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kecintaan para sahabat dan tabi'in kepada ilmu. Sekaligus menunjukkan kepada kita tawaduknya orang tua. Tawaduknya seorang ayah yang mau pergi bersama anaknya untuk menuntut ilmu. Inilah teladan bagi kita. Mengikuti generasi salaf dalam kecintaan dan semangat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat metode yang sangat baik dalam menuntut ilmu. Yaitu bertanya dan minta penjelasan dari para sahabat yang telah menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan perhatikan di sini, menuntut ilmu itu tidak harus di majelis. Dimanapun kita bertemu dengan para ulama, bertemu dengan orang-orang yang berilmu, bertanyalah. Ini yang dilakukan tabi'in yang mulia ini. Baru masuk di kampung orang-orang Ansar, bertemu dengan seorang sahabat, langsung beliau melakukan dialog untuk mendapatkan ilmu. Iya. Jadi ini metode untuk menuntut ilmu. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini semangat para sahabat dan tabi'in untuk saling menasehati dan memberikan saran yang terbaik untuk dia kerjakan. Pelajaran lainnya perhatikanlah bagaimana sahabat ketika dia menyampaikan hadis ini. Beliau mulai terlebih dahulu dengan kalimat yang sangat meyakinkan. Seperti yang kita sampaikan tadi. Memberi nasihat hendaklah meyakinkan sehingga orang yang diberikan nasihat itu lebih tenang untuk menerima nasihat kita. Oh ini sudah benar. Ini sudah seharusnya saya terima. Dia nggak ragu-ragu lagi. Dia nggak ragu-ragu lagi. Seperti apa? Hal yang meyakinkan di sini Sahabat Abu Yasar ini sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau tekankan, "Wahai anak pamanku, dua mataku ini telah melihat Dua telingaku ini telah mendengar dan hatiku pun memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Subhanallah beliau tekankan. Jadi betul-betul beliau hafal apa yang akan beliau sampaikan. Sehingga orang yang mendengarkan lebih meyakinkan baginya. Iya. Harus ada takkid, penekanan di dalam memberikan nasihat untuk meyakinkan. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At'imuhum mimma ta'kulun." Berilah makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Inilah yang seharusnya kita memperhatikan budak-budak kita. Itu budak, apalagi pembantu. Pembantu lebih lagi, pembantu yang bukan budak maksudnya. Karena budak itu tentu orang yang merdeka lebih daripadanya. Jadi harus lebih diperlakukan dengan baik apabila dia orang merdeka. Beri makan dari apa yang kalian makan. Beri minum dari apa yang kalian minum. Artinya jangan kita beda-bedakan. Kita makan enak sementara orang yang membantu kita makan yang biasa-biasa saja. Samakan Subhanallah, inilah bimbingan Islam. Menyamaratakan. Karena kita sama-sama saudara, satu tubuh. Bahkan yang membantu kita harus lebih diperhatikan daripada saudara kita yang tidak membantu kita. Ya. Dia sudah berkorban untuk kita. Wa albisuhu mimma talbasun. Dan pakaikan mereka sebagaimana yang kalian pakai. Jadi ibu-ibu kalau beli abayah produk Saudi, ya belikan juga untuk budaknya, untuk pembantunya. Persis seperti itu. Jangan dibeda-bedakan. Iya. Inilah tuntunan Islam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita ketakutan para sahabat akan pembalasan Allah di hari kiamat sehingga mereka berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang membantu mereka supaya tidak terjerumus dalam perbuatan kezaliman. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada para budak. Wayakul dan beliau bersabda, At'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla Berilah makan dari apa yang kalian makan dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Artinya enggak sekali saja, enggak kepada seorang sahabat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini berilah makan kepada pembantu atau budak kalian dari apa yang kalian makan dan berilah pakaian dari apa yang kalian pakai dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah Azza wa Jalla dan dalam hadis ini ada tambahan penekanan hati-hati jangan berbuat zalim kepada makhluk Allah Azza wa Jalla dan beliau peringatkan itu makhluk Allah maka tidak boleh berbuat zalim kepada mereka Kemudian bab yang berikutnya Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan sambil kita membahas bab yang berikutnya. Bab sibabil abid. Bab tentang mencaci seorang budak. Anil Ma'rur bin Suwaid qala Dari Al-Ma'rur bin Suwaid beliau berkata Ra'aitu Abu Dzarrin wa alaihi hullah Aku melihat sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengenakan sebuah pakaian yang bagus, yang indah. Wa ala gulamihi hullah. Dan budaknya juga ketika itu mengenakan pakaian yang sama, yang bagus juga. Ya. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain wa alaihi saubun wa ala gulamihi hullah Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Dhar hanya mengenakan pakaian biasa, sedangkan budaknya mengenakan pakaian yang indah. Fakulna, maka kami pun berkata kepadanya, "Lau akhatta hadha wa ataita hadha gairahu, kanat hullah." Coba saja kamu atau engkau wahai Abu Dhar mengambil pakaian yang dia kenakan, lalu kamu pakai, dan engkau berikan kepadanya pakaian yang kau pakai, maka itu lebih pantas. Ini saran mereka. Lalu mereka pun berkata, "Fasalnahu an dzalik." Faqal. Kami berkata, "Kenapa beliau melakukan itu?" Maka beliau berkata, ini sabab turajulan. Sesungguhnya aku pernah mencaci seseorang yaitu seorang budak. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka budak itu pun mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "A'ayyartahu bi ummihi?" Qultu na'am. Apakah kamu menghinanya dengan ibunya? Kata kata kata Abu Dzar, iya. Dalam riwayat disebutkan beliau mengatakan kepada budak tersebut, "Kamu anak perempuan hitam." Maka budak itu melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Sehingga beliau memanggil Abu Dhar dan mengatakan kepadanya, "Apakah kamu menghina dia dengan ibunya?" Kata Abu Dhar, "Iya." Dalam riwayat tersebut juga Nabi SAW mengatakan, "Inna kamruun fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terdapat pada dirimu jahiliyah. Ini peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari. Kenapa beliau diberikan peringatan keras? Karena Abu Dhar adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan perlu diberikan peringatan keras dari orang yang lebih mudanya. Kalau orang-orang awam seperti orang-orang Badui yang sudah melakukan kesalahan besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memberikan peringatan yang halus, yang lembut. Sebagaimana juga beliau memperingatkan Mu'ad bin Jabal, seorang ulama dari kalangan sahabat, ketika beliau mengimami uh, kaumnya dengan membaca ayat panjang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan kepadanya, apa anta ya Mu'ad, Apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'ad? Yakni membuat orang lari dari Islam karena memberatkan mereka. Diberikan peringatan keras. Jadi hadis ini bukan menunjukkan rendahnya sahabat ini, bahkan keras dia nggak akan lari dari Islam. Itu maksudnya. Semua kol. Kemudian beliau bersabda, Inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah pengikut-pengikutmu. Maksudnya apa? Sesungguhnya budak-budakmu itu adalah orang-orang yang selalu membantumu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, sesungguhnya budak-budakmu itu adalah saudara-saudaramu. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Allah yang menjadikannya. Sehingga kamu harus perhatikan. Faman kana akhuhu tahta yadayh, falyut'imhu mimma ya'kul. Maka siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan dari makanan yang biasa dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas dan hendaklah dia memberikan pakaian dari pakaian yang biasa dia kenakan. Wala tukallifuhum mimma yaglibuhum dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'ainuhum. Kalaupun kalian harus kalaupun kalian harus membebani mereka dengan jazakumullah khairan dengan pekerjaan yang kalian yang yang mereka tidak mampu maka wajib bagi kalian untuk membantu mereka. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini jelas bagi kita terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di antaranya yang terpenting adalah kewajiban memperlakukan pembantu-pembantu kita sama seperti saudara-saudara kita sendiri. Tegas Nabi SAW mengatakan, Inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya mereka itu, yaitu saudara-saudaramu adalah pengikut-pengikutmu. Iya. Jadi, selama dia seorang muslim, maka dia adalah saudara kita yang derajatnya sama dengan kita di hadapan Allah tidak ada yang lebih mulia melainkan ketakwaan saja. Artinya kalau dia lebih bertakwa daripada kita, maka dia yang lebih mulia daripada kita. Oleh karena itu, jangan sekalipun kita menganggap bahwa derajat kita lebih tinggi daripadanya, sehingga kita harus makan makanan yang lebih enak daripadanya, dan dia makan yang biasa saja. Dan kita harus berpakaian yang lebih bagus daripadanya, sedangkan dia pakaian yang biasa saja. Jadi, sama, sama kedudukannya, sama persis. Dan tentunya sikap yang demikian ini tidak mungkin ada pada diri seseorang kecuali dia orang yang beriman. Imanlah yang menjadikan dia bersikap seperti ini. Karena dia memiliki iman, maka dia menganggap orang yang beriman sama kedudukannya dengan dirinya. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk tidak membebani mereka dengan satu pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Kalaupun terpaksa harus melakukannya, maka harus dibantu agar mereka mampu untuk melakukannya. Agar mereka mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "A'inul amila min amalihi fa inna Allah la yakhid yakni al-khadim kata beliau bantulah pekerjamu atau pegawaimu dalam melakukan amalannya sesungguhnya pekerja Allah tidak akan merugi maksud beliau adalah pembantu perhatikanlah jemaah sekalian ini pesan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari apa yang beliau pahami dari hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantulah pegawaimu, bantulah pekerjamu dalam melakukan pekerjaannya. Iya. Kemudian di sini juga beliau menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bekerja karena Allah. Maka dia disebut pekerja Allah. Dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka orang seperti ini tidak akan merugi. Nah, kalau dia sudah bekerja sebaik-baiknya seperti ini, kemudian kita melakukan kedoliman kepadanya, maka tentunya dosanya lebih besar lagi. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingatkan, dia adalah pekerja Allah. Artinya, kalau kita berbuat dolim kepadanya, maka berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ada satu faidah mengapa Imam Al-Bukhari Rahimahullah taala menyebutkan dua hadis ini atau dua asar ini yang sahih. Mungkin ada juga beliau sebutkan yang doif, tapi kita ambil dari Sahih Al-Adabil Mufrad karya Syekh Al-Albani. Kenapa beliau sebutkan dua asar ini atau dua hadis ini pada bab Sibabul Abid? tentang mencaci seorang budak. Maka ada dua jawabannya. Yang pertama, membantu para pekerja atau pegawai atau budak konsekuensinya adalah tidak mencaci mereka. Tidak mencela mereka. Iya. Apalagi Abu Hurairah menekankan, dia adalah pekerja Allah maka lebih tidak patut lagi untuk dicelah dan dicaci. Jadi mencaci budak atau mencaci pembantu itu tidak patut. Yang sepatutnya adalah membantu mereka. Iya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi yang dimaksudkan Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasannya orang yang membebani pembantunya dengan satu pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan, maka sama saja dia mencaci atau mencela pembantu tersebut. Bukan dengan lisan, lisanul maqal, bukan dengan lisan ucapan, melainkan dengan lisanul hal, lisan keadaan. Jadi, ini sisi yang kedua. Mengapa Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab mencaci pembantu padahal tidak ada penunjukan secara langsung. Tetapi yang beliau inginkan adalah penunjukan secara tidak langsung. Barang siapa yang membebani pembantunya pekerjaan yang tidak dia sanggupi, itu sama saja dia mencacinya. Demikian yang dijelaskan para ulama, wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Apa hukumnya bila kita memperkerjakan saudara kita yang tidak mampu untuk menjadi pembantu di rumah kita? Tidak masalah Insya Allah taala. Dan kalau dia saudara kita, maka haknya menjadi lebih besar. Haknya menjadi lebih besar. Iya. Haknya menjadi lebih besar yaitu dia punya hak sebagai pembantu kita, orang yang bekerja bersama kita dan juga hak sebagai kerabat. Harus lebih hati-hati lagi Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang dapat memutuskan kekerabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan لا يدخل الجنة قاطع. Tidak akan masuk surga orang yang orang yang apa? memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan yang seharusnya dia sambung. Iya. Dan sebaliknya termasuk sebab diluaskannya rizki dan dipanjangkan umur adalah menyambung hubungan kekerabatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Iya. Dan lebih bagus lagi senantiasa berusaha memposisikan dia tidak seperti pembantu. Ya, melainkan saudara kita yang membantu kita dengan sukarela. Iya. Dan lebih bagus lagi kalau saudara yang ikut membantu di rumah karena ada hubungan mahram. Kalau yang ada hubungan mahram. Iya. Tentunya lebih mudah bagi lawan jenisnya untuk beraktivitas di rumah baik dan juga bisa menemani dalam safar atau menemani uh, di perjalanan bersama supir. Nggak boleh seorang wanita berdua-duaan bersama supirnya di perjalanan walaupun bukan safar. Harus ditemani wanita lain atau mahramnya. Jadi manfaatnya banyak. Kalau kemampuan ekonomi kita tidak begitu besar, jika kita ingin membeli baju bagus hanya untuk satu, bagaimana? Apakah dengan begitu lebih baik kita membeli baju yang biasa, lalu juga membeli pakaian yang satu untuk pembantu? Iya, lebih baik seperti itu, sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Kita beli yang mencukupi untuk kita dan pembantu kita. Pembantu dan budak dalam kajian kemarin dikatakan tidak sama. Apakah dalam hal diberi pakaian ini pembantu juga memiliki hal uh, dari memiliki hak dari majikan. Bahkan pembantu yang bukan budak, dia lebih berhak. Dia lebih berhak daripada budak. Karena orang merdeka itu lebih tinggi daripada orang budak. Dari segi hukum di dunia, walaupun dalam pandangan Allah belum tentu. Tapi dari segi hukum-hukum di dunia, orang merdeka itu lebih tinggi daripada budak. ya Tidak sama itu, maksudnya adalah dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya apa? Kalau seorang laki-laki punya budak perempuan, boleh dia gauli. Tapi kalau punya pembantu perempuan, nggak boleh. Ya, pembantu dalam artian bukan budak, orang merdeka, nggak boleh. Jadi tidak sama dari sebagian sisi dan sama bahkan lebih daripada di sisi yang lain. Ya. Bagaimana pengajaran yang baik kepada pembantu yang sering tidak amanah, gampang lupa pesan-pesan atau tugas yang harusnya dikerjakan? Iya. Pertama, berikan pendidikan kepadanya dengan seperti yang kita katakan tadi, dengan yang lebih meyakinkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gunakan berbagai macam metode pendidikan yang kira-kira bisa lebih mengena kepadanya. Apakah kita menyampaikan langsung atau kita ajak dia ke majelis ilmu atau beri kesempatan dia, beri waktu dia untuk menuntut ilmu. Jangan kita saja yang menuntut ilmu, dia juga perlu untuk menuntut ilmu agama. Kalau perlu bikin majelis taklim khusus para pembantu, berikan waktu khusus bagi mereka untuk menuntut ilmu. Apalagi dia berada di bawah kekuasaan kita. Jadi harus dia taat dan mudah bagi kita untuk memerintahkan. Bukankah kita suka berusaha agar teman-teman kita, tetangga kita juga menuntut ilmu, padahal mereka tidak dibawa kekuasaan kita. Nah, ini sudah lebih mudah. Orang yang sudah berada di bawah kekuasaan kita. Ya. Kalau perlu janjikan saya tambah bonus, saya tambah gajimu kalau kamu mau menuntut ilmu. Ya. Jadi gunakan berbagai macam metode yang baik untuk memberikan pengajaran kepadanya. Iya. Adapun soal gampang lupa pesan-pesan tugas yang harus dikerjakan. Ini persoalan teknis dan kemarin sudah kita bahas. Salam. Kemarin sudah kita bahas di antara hal yang ditunjukkan para sahabat apabila mereka mengutus budaknya untuk uh, mengantarkan barang, mereka hitung jumlah barangnya. Iya. Supaya dia nggak lupa dan bisa dia ingatkan juga kepada budaknya. Nah ini persoalan teknis yang mungkin uh, bisa difikirkan bagaimana untuk mengingatkan tugasnya. Ya, mungkin ditulis di kertas kemudian ditempelkan di pintu biar dia lewat dia baca gitu. Ya, atau pasang alarm. Ya, dan yang semisalnya. Apakah korban jual beli manusia statusnya menjadi budak si pembeli manusia tersebut? Jawabannya tidak. Dia bukan budak, dia orang merdeka. Itu kedoliman, kedoliman yang besar. Ya. Memperjualbelikan manusia merdeka bukan budak itu kedoliman yang besar. Bagaimana status budak di negeri kita sebagaimana ditemukan di Medan seorang wanita yang dibeli seharga sekian rupiah lalu dijadikan pembantu yang tidak digaji. Apa yang harus dibebaskan? Itu harus dibebaskan. Dia bukan budak. Budak itu hanyalah didapatkan dari jihad fi sabilillah. Kemudian tawanan-tawanan perang itu, mereka itulah yang menjadi budak. Mereka itulah yang menjadi budak. Dan tetap mereka diperlakukan dengan baik sampai mereka masuk Islam. Apabila mereka sudah masuk Islam dan keislamannya baik, maka sangat dianjurkan untuk segera membebaskannya. Adapun wanita merdeka kemudian diperjualbelikan, nggak boleh. Itu adalah kedoliman yang membeli, yang menjual, yang mem mem memperkerjakannya tanpa digaji, semuanya berbuat zalim. Apabila dalam peraturan pemerintah tidak ada mengatur perbudakan, siapa yang berhak menentukan hukum dan syariat atas perbudakan? Ya kalau dia berkaitan dengan jihad adalah pemerintah. Yang menentukan jihad kan pemerintah. Itu sudah tercakup masalah perbudakan. Iya. Selain khadimat itu mendapat gaji setiap bulannya, bisakah juga dia untuk mendapatkan zakat? Kalau dia orang yang berhak menerima zakat, insya Allah tidak apa-apa untuk diberikan zakat. Kalau dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Bagaimana kalau pembantu itu disamakan dia malah mengatur kita? Contoh pembantu dengan dua anak yatim yang dibantu dan disamakan dengan keluarga. Pembantu itu mengutamakan anaknya dan tuan rumah diberikan sisa-sisanya. Ini berlangsung sudah lama. Makin disamakan kedudukannya, makin banyak dusta kepada tuan rumahnya. Dan makin apa ini? Iya, dipahami pertanyaannya. Seperti yang kita jelaskan tadi, perlu adanya pendidikan yang baik kepada para pembantu tersebut. Ya. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Maka sebetulnya kita juga harus mengoreksi diri kita. Barangkali kita belum memberikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya. Berikan peringatan. Ya. Apabila pembantu seperti ini maka berikan peringatan, berikan nasihat bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Baik nasihat secara khusus terkait kesalahannya tersebut maupun nasihat-nasihat secara umum untuk bertakwa kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat lima waktu. Karena itu mempengaruhi jiwanya. Kalau dia hubungannya dengan Allah tidak baik, sudah pasti hubungannya dengan manusia tidak akan baik. Iya. Jadi jangan harap Apabila dia hubungannya dengan Allah tidak baik, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak berakidah dengan benar, dia tidak memperhatikan perkara solat, jangan harap dia memperhatikan hubungannya dengan manusia. Maka ini yang harus kita usahakan dan termasuk kewajiban kita. Iya. Jadi berikan peringatan. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan perbuatan zalimnya, maka namanya orang zalim kita hadapi dengan kesabaran. Kita hadapi dengan kesabaran. Iya dan mendoakannya supaya menjadi baik. Kalau memang sudah nggak cocok sama sekali, ya nggak masalah kita ganti pembantu yang pembantu yang lain daripada uh, apa namanya terjadi perselisihan antara tuan rumah dan pembantu, kemudian jadi hubungan yang tidak baik, ya lebih baik diganti dengan pembantu yang lain. Ya tidak ada masalah. Diterima nggak solat kita apabila kiblat bersebelahan dengan kamar mandi WC dibatasi dengan dinding tembok di mana ruangan terbatas. Tidak masalah insyaallah taala. Apakah hukumnya bila kita mengambil anak pembantu kita dan menjadikan anak tersebut sebagai anak sendiri? Anak tersebut perempuan dan kita tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut. Bagaimana kita menikahkan dia? Bisakah memakai wali hakim? Sementara pembantu tersebut saat ini sudah meninggal. Baik. Yang pertama, mengangkat anak dalam artian membantu anak tersebut sebagaimana membantu anak kita memberi dia makan, memberi dia pakaian, memberi dia pendidikan seperti anak kita. Maka ini adalah amal soleh yang sangat agung. Amal soleh yang sangat besar. Iya. Terlebih lagi kalau misalkan dia yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekat kalau dia anak yatim. Ya, anak yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Ya. Kalaupun dia tidak yatim, dia seorang yang fakir, tidak ada orang tuanya yang menafkahi, maka termasuk amalan yang yang besar, kebaikan yang besar apabila kita membantunya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, menjadikan dia seperti anak sendiri dalam artian tidak ada kemudian batas-batas mahram maka ini tidak dibolehkan sebab bagaimanapun dia bukan mahram tetap dia tidak seperti anak kita sendiri dalam hubungan mahram jadi ayah angkatnya misalkan terhadap anak angkatnya perempuan selamanya bukan mahram selamanya bukan mahram Demikian pula anak laki-laki kita dengan dia bukan mahram. Kalau mereka sudah mulai memayyiz, apalagi sudah balik, harus ditegaskan batas-batas pergaulan mereka. Harus ada hijab di antara mereka. Ya, ya nggak masalah. Walaupun tinggal serumah, tapi dihijab. Dijelaskan ini batas-batas kalian. Ya, yang perempuan nggak boleh ke sini. Ini tempat laki-laki yang bukan mahram. Yang laki-laki nggak boleh ke sana. Jadi harus dijelaskan dan mesti tentu mesti diawasi. Mesti diawasi. Jangankan yang nggak punya hubungan mahram. Yang punya hubungan mahram saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fil madaji li ashrin." Dan pisahkan tempat tidur mereka apabila sudah umur 10 tahun. Iya. Kalau yang bukan mahram ya bukan tempat tidur saja dipisahkan. Bahkan ruangan-ruangan mereka pun harus dipisahkan. Nggak boleh mereka bertemu kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dan dengan aturan-aturan Islam. Iya. Kecuali anak tersebut dijadikan mahram. Caranya bagaimana? Disusui sebelum dia melewati umur 2 tahun minimal dengan lima kali susuan lima kali susuan, maksudnya sampai dia kenyang, maka saat itu anak tersebut menjadi anak persusuan dan tidak ada bedanya dia dengan anak kandung. Maksudnya dari segi kemahraman tidak ada bedanya dia dengan anak kandung. Iya. Kalau sudah dewasa gimana? Ya nggak bisa lagi disusukan. Mau pingin dia jadi mahram, ya nikahkan saja dengan anak kita. Ya. Jadi menantu, menantu mahram. Ya. Nah, untuk menikahkannya pertama harus mencari walinya terlebih dahulu. Makanya dari kecil anak itu mestinya disadarkan dia, dia orang lain, dia bukan anak, supaya dia tumbuh dalam keadaan dia mengerti, dia harus tahu batas-batas pergaulan dengan yang bukan mahram. Jadi jangan disembunyikan, itu salah menyembunyikan dia bukan anak sendiri nanti gede baru dikasih tahu. Dari awal dia sudah dikasih tahu. Iya. Dan harus dia dinisbatkan kepada orang tuanya sendiri. Atau kalau dia pakai marga, marganya sendiri. Jangan dinisbatkan kepada uh, orang tua angkatnya. Ya. Misalnya dikatakan fulanah bin fulan dengan menisbatkan kepada orang tua angkatnya, itu nggak boleh. Ini termasuk dosa besar. Harus dinisbatkan kepada bapaknya sendiri. Kalau nggak diketahui bapaknya ya sudah. Begitu saja namanya, jangan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Ya, Kemudian untuk pernikahannya harus diusahakan terlebih dahulu. Harus ter diusahakan terlebih dahulu walinya yang sah, yaitu bapaknya. Kalau nggak bapaknya, maka saudara-saudara bapaknya kalau masih mungkin ditemukan atau kakeknya terlebih dahulu. Kakeknya. Kakek dari bapak, bukan dari ibu. Itu walinya. Atau saudara-saudara bapaknya, yaitu kakak atau adik laki-laki dari bapaknya. Ya. Atau uh, ponakannya atau sepupunya. Ya. Itu wali-wali dan semua dari bapak itu wali-wali sang wanita. Kalau semuanya tidak ada atau tidak mungkin dihubungi, barulah kepada wali hakim. Siapa yang dimaksud wali hakim? KUA. KUA secara resmi. Secara lembaga, bukan perorangannya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan wali hakim, yaitu pemerintah di negara kita adalah KUA. Iya. Itu yang disebut dengan wali hakim. Jadi kalau tidak ditemui uh, semua walinya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sultan waliun man la waliyalahu. Sultan, penguasa atau pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Baik. Barangkali demikian, inilah yang bisa saya sampaikan.